Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan kesempatan pada kita semuanya memuliakan bulan Ramadan. Di antara pemuliaan terhadap bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Di sebagian kaum muslimin ada yang merayakan nuzulul Quran. Bagaimana pandangan Islam terhadap nuzulul Quran? Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nuzulul Quran artinya adalah turunnya Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Al-Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an yaitu firman Allah Subhanahu wa taala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana Al-Qur'an diturunkan di dalamnya adalah petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan atas petunjuk tersebut serta pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Surat Al-Baqarah ayat 185. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah dasar atau dalil bahwa Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Dari ayat tersebut jelas bahwa bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an dan kemudian dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama tafsir tentang turunnya Al-Quran dari al lawhul Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya Islam memberikan penghargaan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar terhadap Al-Qur'an. Bagaimana memuliakan Al-Qur'an? Sebagian kaum muslimin menyangka bahwa memuliakan Al-Quran adalah dengan memperingati nuzulul Quran. Namun yang demikian tentunya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat juga tidak pernah melaksanakan peringatan-peringatan tersebut. Demikian juga orang-orang setelahnya, termasuknya para imam yang empat. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, semua mereka tidak pernah merayakan perayaan tersebut, tidak pernah memperingati peringatan tersebut. Oleh karenanya, perkara yang demikian hendaknya kita tinggalkan. Dan hendaknya kita mempelajari lebih dalam lagi bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya mereka memuliakan Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW adalah tauladan yang paling baik di mana Rasulullah SAW di dalam memuliakan Al-Quran, beliau banyak sekali dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Tatkala di bulan Ramadan, Rasulullah SAW muda rasah Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam. Di setiap malamnya Rasulullah SAW membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril, disimak oleh malaikat Jibril sampai selesai 30 juz dalam Ramadan tersebut. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Ramadan yang terakhir beliau menyelesaikan dua kali, dua kali hatam dalam Ramadan yang terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rosah bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam begitu cinta dengan Al-Qur'an. Pernah suatu saat beliau meminta kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk dibacakan Al-Qur'an. Kemudian sahabat Abdullah mengatakan, "Bukankah Al-Qur'an diturunkan kepadamu wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Sungguh aku ingin mendengar Al-Qur'an dari orang lain." Maka kemudian Rasulullah SAW mendengarkan Al-Qur'an. Demikian Rasulullah SAW di dalam memuliakan Al-Qur'an. Rasulullah SAW di dalam menjunjung tinggi Al-Qur'an, menempatkan derajat yang sangat mulia tentang Al-Qur'an. Dan Nabi saw demikian juga beliau bersemangat di dalam membaca Al-Quran bahkan di dalam solat beliau, di dalam solat tarawih beliau. Pernah suatu saat, seorang sahabat solat bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, solat tarawih bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam solat tersebut, Nabi sholat dengan begitu panjang, bacaannya begitu panjang, Al-Quran yang beliau baca sangat panjang, menunjukkan bagaimana kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran. Nabi SAW di dalam rokaat yang pertama saja beliau membaca surat Al-Baqarah. Sahabat menyangka bahwa Nabi akan membaca di ayat yang ke-100 dan selesai. Ternyata dilanjutkan. Dan disangka lagi bahwa akan selesai di ayat yang ke-200. Maka kemudian ternyata Nabi melanjutkan kembali. Disangka bahwa akan selesai dari surat Al-Baqarah, ternyata dilanjutkan kembali membaca surat Ali Imran dan kemudian ditambah lagi dengan surat An-Nisa lima juz lebih yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu rakaat. Dan dalam sholat tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sepanjang malam dari setelah isya sampai mendekati subuh. Tatkala Bilal bin Rabah mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendekati waktu subuh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tersebut dengan e, empat rakaat, di mana begitu panjangnya sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semalam suntuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Itulah Nabi SAW di dalam memuliakan Al-Quran. Begitu semangat Nabi SAW di dalam memuliakan Al-Quran. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat pula para ulama demikian. Mereka bersemangat di dalam membaca Al-Quran. Al-Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau membaca Al-Quran hatam 60 kali di dalam bulan Ramadan. Demikian juga para ulama yang lain, di antaranya An-Nakhai rahimullahu taala. Beliau di dalam setiap dua malam beliau menghatamkan Al-Qur'an. Demikian juga Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimullahu taala. Kebiasaan beliau adalah membaca Al-Qur'an setiap tujuh hari sekali selesai menghatamkan Al-Qur'an. Ketika memasuki di bulan Ramadan, maka beliau menyelesaikan Al-Quran dalam tiga hari. Dan ketika sudah masuk di 10 terakhir dari bulan Ramadan, beliau menyelesaikan dalam setiap malam menghatamkan Al-Quran. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah para pendahulu kita di dalam memuliakan Al-Quran. Sungguh mereka menjunjung tinggi Al-Quran dan caranya mereka adalah dengan banyak mereka mempelajari Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, dan mereka mengamalkan Al-Quran. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita semua tentang Al-Qur'an. Dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4 innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka adalah orang-orang yang tatkala disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala hati-hati mereka takut dan apabila dibacakan Al-Quran atas mereka, maka iman mereka bertambah dan mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Sifat mereka adalah bahwa mereka selalu menegakkan salat dan mereka selalu berinfak dari apa yang diberikan kepada mereka ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka adalah orang-orang yang beriman yang sebenarnya dan mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan ampunan dan mendapatkan rizki yang mulia. Demikianlah pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman yang mana mereka selalu memuliakan Al-Qur'an, mereka selalu takut pada Allah Subhanahu wa taala dan tatkala Al-Qur'an dibaca maka sungguh iman mereka bertambah. Demikian saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan saudara-saudara semuanya. Wallahu taala a'lam bissawab wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.